Bismillahirrahmanirrahim. <clears throat> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dengan tema yang lain yang disediakan oleh panitia yaitu hukum dan keedah tentang jihad. Yang kedua adalah taat kepada pemerintah muslim. Bahasa tentang jihad, hukum jihad adalah jelas akidah al wal jamaah bahwa jihad tetap berlaku sampai hari kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jihad tidak bisa dilakukan kecuali bersama penguasa. Ya. Dalam kaidah pertama bahwa jihad berlaku sampai hari kiamat ini kita di Eh, yang sesat dalam memahami ini adalah seperti orang sufi atau orang-orang aklaniin, orang-orang yang berpegang teguh dengan akal mereka saja atau orang-orang apa namanya? Uh, eh, ilmania, pastilah ilmania orang-orang sekuler yang mereka meniadakan jihad. Ya, adapun akidah Ahlussunnah adalah jihad tetap berlaku sampai hari kiamat. Tapi yang kedua syaratnya adalah bersama penguasa. Jadi pertama jihad bukanlah urusan ustad-ustad. Jadi urusan ustad-ustad hanya mungkin menerangkan fadail jihad. Ada pengkapan dilakukan jihad, siapa akan melakukannya itu adalah kebijaksanaan penguasa penuh. Jadi kalau ada orang menyuarakan jihad-jihad yang dia itu kapasitasnya tidak sebagai penguasa, maka orang ini telah melenceng dari pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Karena jihad hanya dilakukan mulai penguasa. Akibatnya kenapa? Jihad jelas bukan tujuannya sebagaimana yang ditujukan oleh yang dipahami oleh orang-orang talis. Jihad dilakukan adalah untuk membela kebenaran, untuk menegakkan kebenaran. Bukan tujuannya untuk menghabisi umat manusia atau orang-orang kafir. Ya. Sebenarnya antum ketahui bahwa Islam dalam mengajak sebuah umat dikatakan oleh Rasulullah SAW memilih dari tiga hal. Imma eh, mau masuk Islam atau membayar jizyah ya UPT atau memang harus dengan kekuatan untuk menaklukkan mereka. Ya. Ini pemaham jihad dalam alusnul jamaah dan jihad tidak juga dituduhkan ya kemarin ya sekarang ini umpamanya orang-orang sekuler orang-orang orientalis menuduh bahwa Islam adalah umat yang haus darah. Tetapi sebaliknya kita lihat orang-orang kafir justru lah yang bersifat demikian, yang memiliki sifat haus darah itu orang-orang kafir. Lihat ya, apa yang mereka pelakukan di bumi Islam, Palestina, Afghanistan dan Irak itu mereka ya membunuh manusia jumlahnya yang ribuan termasuk wanita, anak-anak kecil dan orang-orang tua renta. Kalau kita kepahami dalam ajaran Islam jihad diatur sedemikian rupa. Ya, pertama Rasulullah SAW melarang apabila mengutus pasukan melarang membunuh tokoh-tokoh agama, wanita-wanita, orang-orang tua, anak kecil, kecuali wanita yang memang ikut andil dalam membantu pasukan peperangan. Itu baru wanita itu dibunuh. Jadi sangat jauh beda dengan apa yang dituduhkan oleh orang-orang kafir atau orang-orang orientalis dan kaum munafikin terhadap umat Islam bahwa mereka adalah umat-umat yang suka membunuh, menumpahkan darah dan segala macamnya. Padahal sebaliknya lah yang kita lihat, ya yang mana mereka bukan demi untuk menyelamatkan manusia dari kebatilan tapi demi untuk mencapai kekuasaan dan kekuasaan hawa nafsu mereka terhadap kekuasaan dan harta. Itu yang mereka lakukan. Sedangkan Islam melakukan jihad adalah demi bukan untuk merebut kekayaan rakyat satu negeri tersebut. Bukan demi untuk menyebut kekuasaan. Karena betapa banyaknya Islam menaklukkan berbagai macam negara dan daerah. Di masa Rasulullah SAW, pamannya Khaybar, itu dibiarkan mereka di sana dan mereka boleh meng, apa namanya orang-orang kafir Yahudi waktu itu boleh tinggal di sana ketika Khaybar telah dikuasai dan dengan syarat mereka apa mengambil upah dari tanah-tanah kaum muslimin di situ. Dan juga ketika kaum muslimin menguasai Andalus dengan segala macamnya, semua harta yang ditaklukkan oleh kaum muslimin menjadi milik kaum muslimin di saat itu ya milik kaum muslimin yang ada di daerah itu. Jadi harta-harta tersebut menjadi milik pemiliknya kala mereka telah masuk is Islam. Kecuali bila mereka terjadi peperangan akan menjadi harta rampasan atau menjadi harta fight apa angkatan perang lalu dibagi di antara, eh, antara sama angkatan perang. Jadi perbedaan sangat jauh sekali antara apa yang di Tuduhkan oleh orang-orang kafir atau orang-orang orientalis dan orang-orang uh, sekulerisme dan segala macam sekuler kepada Islam. Jadi Islam tujuan jihad adalah demi menyelamatkan umat manusia dari api neraka bukan tujuannya. Oleh sebab itu, kalaulah seandainya Rasulullah SAW Alaihi Wasallam dituduhkan oleh orang-orang kafir bahwa dia berjihad itu demi untuk mengumpul kekayaan, maka tentulah Rasulullah SAW orang yang paling kaya ya maka tentulah Rasulullah SAW orang yang paling kaya dan juga para pemimpin-pemimpin Islam di masa Umar bin Khattab SAW akan menjadi orang yang paling kaya tapi tujuan mereka bukanlah tujuan duniawi tujuan mereka adalah demi untuk menyelamatkan manusia dari menyembah makhluk untuk menyembah sang khalik semata-mata itu syubha subha tentang jihad Kemudian juga banyak orang melakukan jihad atas pimpinan-pimpinan jamaah-jamaah mereka. Melakukan terbiah-terbiah, melakukan tingkatan-tingkatan harokah dan segala macamnya. Yang pada akhirnya kata mereka adalah jihad. Ya. Kita sudah katakan bahwa kaidah di alusunal jamaah bahwa berjihad itu bukanlah urusan yang diurus oleh kiai-kiai dan guru ngaji, tapi itu adalah urusan penguasa penuh tidak urusan ustad-ustad. Ustad-ustad urusannya barangkali hanya menyampaikan keutamaan jihad, ada adab dalam berjihad. Tapi ketika menggerakkan seseorang akan melaksanakan jihad itu sendiri hanyalah tugas penguasa sepenuhnya. Oleh sebab itu sangat batil lah apabila orang-orang mengatakan bom-bom bunuh diri itu adalah jihad. Sebetulnya bukan jihad tetapi adalah jahat. Ya, membunuh diri dikatakan sebagai musyahada dan segala macamnya pada dasarnya mereka itu bukanlah jihad tapi sebenarnya mereka adalah orang-orang jahat karena membunuh anak kecil wanita orang-orang tidak bersalah jadi apabila jihad ada tetapi jihad sebenarnya akidah alusunan jamaah hanya dilakukan berdasarkan di bawah pimpinan penguasa resmi bukan pimpinan guru-guru ngaji bukan atas aturan dan arahan guru-guru ngaji. Karena bila guru-guru ngaji yang melakukan, mereka tidak punya kekuasaan untuk membela apabila sang pengikutnya tersebut mendapat ancaman dari musuh. Ya, bahkan akan lebih dahulu guru ngajinya menyelamatkan diri. Ya, seperti jihad-jihad yang mereka lakukan sekarang, mana pimpinan mereka yang maju ke medan jihad? Tidak ada. Guru-gurunya itu sembunyi di dalam lubang-lubang. Ini suruh anak-anak muda yang mereka pengaruhi. Ya, tapi mereka sendiri sembuh, sembunyi. Tidak berani. Berbeda dengan Rasulullah SAW kalau dalam berperang mereka berada di hadapan yang paling terdep, terdepan. Nah begitu pula syarat di antara jihad itu pertama ada angkatan, ada biaya jihad, baitul mal, ada biaya. Itu yang miliki hanya penuh oleh penguasa. Sepenuhnya dimiliki oleh penguasa. Nah sangat aneh apabila ada orang mengatakan jihad, tapi biaya jihadnya dimumpul dari minta sumbangan di simpang-simpang. Atau ada orang mengatakan jihad, yang biaya jihadnya itu diambil dari guru saku murid-muridnya. Yang kemudian dilalap oleh dia sendiri. Oleh nah, sebab itu, pertama sekali untuk jihad itu ada angkatan dan peralatan, kemudian juga harus ada dana. Ya. Dana untuk peralatan perang dan dana untuk mengobati tentara-tentara dan kebutuhan makan dan minumnya segala persoakannya. Nah ini tidak dimiliki oleh jamaah-jamaah. Oleh sebab itu alusunan wal jamaah berjihad itu hanya bisa dilakukan dengan penguasa mereka yang menentukan, merekalah yang mengatur sepenuhnya kapan ada perjanjian dengan suatu umat atau suatu bangsa, kapan harus adanya e, gencatan senjata dan segala macamnya itu hak sepenuhnya penguasa. Bukan yang dipahami oleh haroka-haroka mereka ingin mengatur jihad sendiri, bahkan jihad sendiri mereka lakukan terhadap orang-orang Islam. Ya, ini suatu hal keba kebatilan yang memiliki Bahkan yang anehnya apabila jihad itu mereka tegakkan di dalam negara Islam. Nah, jihad apa namanya? Siapa yang akan mereka bunuh? Tentu kaum muslimin. Nah, jihad bukan untuk membunuh kaum muslimin. Jihad adalah untuk menaklukkan musuh supaya mereka mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu di antara dua poin. Kemudian jihad harus punya angkatan. Harus ada orang yang terlatih. Orang yang memang terdidik. Ya, orang-orang memang sudah terlatih bagaimana menembangkan angkatan apa? pesawat terbang, pesawat alat-alat tempur terlatih dalam pergunakannya. Nah, bukan sebuah yang dilakukan oleh sebagian bagian kelompok sembunyi-sembunyi, lari-lari, ya, manjat apa latihan manjat pohon, lompat-lompat palang dan segala macam ini nggak cukup sampai di situ. Karena masa sekarang ini nggak sama sanya lagi berlawanan dengan pedang, tetapi orang dengan senjata, peluru, kendali dan segala macamnya. Maka oleh sebab itu yang berhak menentukan sepenuhnya jihad itu adalah penguasa. Itu sedikit tentang apa namanya kaidah jihad bahwa jihad tetap diimani dan dilakukan sampai hari kiamat akan tetap ada sampai terakhir jihad bersama Mahdi melawan Dajjal dan orang-orang kafir. Nah, setelah ada hari sebelum hari kiamat yang mana jadi uh, perperangan antara umat ini dengan umat Yahudi sampai batu pun akan berbicara nantinya ya ayuhan muslim hada yahudi faqtulhu ada yahudi warai sebenarnya disebutkan dalam hadis bahwa pohon dan batu-batu akan memberitahu kepada muslim di mana tempat sembunyinya orang-orang Yahudi kecuali pohon al-gharqat satu pohon yang memang pohon Yahudi yang saat sekarang ini ditanam oleh mereka banyak di Palestina karena mereka sadar sendiri bahwa pohon tersebut dapat melindungi mereka. Tapi yang kurun yang kurul wallahu khairul makirin. Sekalipun mereka menipu, Allah akan lebih bertar lagi dari tipuan mereka itu. Wallahu khairul makirin. Itu sedikit tentang kaidah-kaidah jihad karena memang pembahasan ini kita katakan hukumnya ada bahwa jihad itu adalah hukum-hukum jihad. Ada fardu kifayah, ada wajib lain. Wajibul ain disebutkan kondisinya oleh ulama apabila suatu musuh menyerang suatu daerah muslim maka muslim yang berada di dalam daerah tersebut wajib mempertahankan diri ini kondisinya wajib ketika masuknya orang kafir menyerbu kepada suatu daerah muslim maka muslim yang berada di daerah itu wajib nifatul ain yang kedua istamfarahul imam apabila penguasa menugaskannya untuk berjihad menunjuknya secara langsung maka ini wajib dilakukannya dua wajib dilakukan. Ini kondisi-kondisi hukum jihad. Dan ada hukumnya fardu kifayah. Ya. Fardu kipayah ada kondisi-kondisi yang memang tidak menuntut fardu ain. Seperti pergi ke Palestina dan segala macamnya, Afghanistan dan Irak. Kalau memang umat Islam bersatu untuk melawan musuh, tapi sekarang ini di tempat-tempat tersebut yang ada adalah fitnah, yang nggak tahu bahkan sesama muslim pun jadi pertem pertempuran maka hal ini tidak perlu ke sana karena akan terjadi pertempuran